Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu inda qawli sayyidina al-habib Zahir bin Husain aya sahi diddaru daru ana wa ma kana fiha jami'an fafan ila akhirih qala ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيبا تذروه الرياح وبعد اضمحلت وصارت هباء عسى الله يمحي من القلوب مشهدها من اليوم وأما عند الموت فلا عاد يبقى منها شيء معك وقال بعضهم إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فاسأل عنها المحتضر فإنها لا تسوي تفلة عنده آه. Habib Tahir bin Husain bin Tahir beliau berkata dalam ayah Ayasah didaru daru anak Wahai teman ini dunia daru anak daru ta'ab tempat payah Wa makana fiha jami'an fafan apa yang di atas dunia semuanya ini fan binasa semuanya Allah berfirman, "Inna ja'alna mal ardi zinatan laha." Aku jadikan yang di atas bumi ini hanya menghiasi. Menghiasi bumi, bukan aslinya loh ya. Menghiasi ibarat kado itu bungkus itu, bukan isinya. Isinya racun. Bungkus itu aja ada pitanya itu. Bangunan, rumah, macam-macam ini inna ja'alna ma'ala ardi telah Itu hanya menghiasi. bluahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk Allah menguji siapa yang paling bagus amalnya. Hah? Ketika kamu terperangah dengan itu, kagum dengan itu, lupa hakikat daripada dunia, khalas, inti anggap segala-galanya. Akhirnya, kamu tidak gunakan untuk asanu amalah, nggak sedekah, nggak bangun masjid, nggak idhamul fuqara wal masakin dan lain-lainnya. Inti anggap bangun rumah itu adalah yang paling istimewa, kendaraan inti yang bagus itu yang istimewa, vilanya inti yang istimewa, tanahnya inti yang luas yang istimewa. Padahal itu zina telah untuk menguji siapa yang ahsanu amalan, Yang kamu jadi yang paling bagus amalnya siapa? Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in. Berilah permisalan kepada mereka tentang urusan dunia. Dunia ini kama'in anzalnahu minas sama seperti air yang Allah turunkan dari awan. Fakhtalata binabatul ard kemudian air tadi itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Wah, keluar kembangnya bagus keluar buah-buahnya hebat. Terus setelah itu layu, jatuh, kering, pohonnya mati, kering, faasbah hasyiman. Setelah kelihatan menarik, asbah hasyiman menjadi Hashim kering, ya habis. yang asalnya kelihatan kokoh menjadi kering dan dia dibawa terbang oleh angin. Di situ dunia. Jangan rumah inti yang sederhana sama rumah ana. Istananya Fir'aun itu loh. Tadruhuriyah. Tidak ada apa-apanya sekarang. Istananya Nabi Sulaiman Tadruhuriyah. Tidak ada apa-apanya sekarang. Hashim, kan? Seperti Hashiman Tadruhuriyah. Semuanya akan binasa semuanya. Karena itu Jangan kita terperangah. Itu zinatalah, hanya penghias saja itu. Semuanya akan kembali pada hakikatnya akan hancur semuanya. Karena itu mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita ya. Hah? Asallah yamhi minal gulub masyhadaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghabi, melunturkan dari hati kita ini masyhad terhadap dunia. Jangan sampai menyaksikan ada yang istimewa di dunia. Mulai sekarang, bukan ketika mau mati. Lah kalau sudah mati sudah jelas ini tahu sendiri nggak pakai nggak pakai mikir udah. Kalau sudah mau mati ja Israel baru akan paham tadruriyah benar itu. Sia-sia itu semuanya. Amma indal maut fala'at yabqa minha syai' ma'ak. Kalau sudah mau mati, mati ya enggak ada yang bersama kamu sudah. Baitak alladhi anda tak tatrukuh. Rumah yang kamu kamu tinggalkan pasti kamu akan eh, yang kamu tinggali kamu diam ada di dalamnya kamu akan tinggalkan nantinya. Khasaru alaik. Hah? Inti bangun tapi orang lain yang nikmati kamu dalam kubur. Kala ba'dhum idza arada an ta'rifa gadra dunya fas'al anhal muhtadir. Kalau kamu tadi itu ingin tahu nilainya dunia, orang kalau nazak ditanyai, kif gimana dunia? Fa innahala taswi taflatan indah. Itu dunia tidak berharga walaupun dengan eh, taflah itu satu sumbu pun nggak ada nggak ada nilainya seperti itu. Ini yani, tapi sekali, remeh sekali. nggak ada harganya. Nah, eh, jangan saya kalau sudah Israel datang baru kita mohon Rabbi akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau tunda sebentar ya Allah, ana mau sedekahkan fulus. Pak Abnil masjid, Pak Mahat, Pak Abnil madrasah, Pak fa'atasaddaq, anak akan sedekah, bangun masjid itu akhirnya ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum nasalihin aku jadi orang soleh fa adkhul masjid ajal amut masjid mau masuk masjid sebentar ya Allah mau biar mati di masjid fa asjud la ajal amut wa ana sajid ana mau sujud supaya mati sujud walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha udah keputusan Allah tidak akan menunda kalau sudah datang ajalnya alhamdulillah nah Wa qala radhiyallahu anhu qala ba'dhum ba'dun nas saraqatul uqul wa saraqatul waqt fala yaliqu bil insan illa al inqibad wal i'tizal qala fil hikam al ataiyah udda iqbalahum ay al khalqi alayka laylan wa idbarahum naharan atau kama qala ah sebagian orang itu dikatakan saraqatul uqul pencuri akal pencuri pikiran jadi akalnya nanti tidak mikir yang lainnya, kurang manfaat, gak mikir amal soleh, gak mikir din, mikir yang lalu ala alaih. Ada saragatul ugul. Ada katakan saragatul wagad, mencuri waktu kamu. Dibuat main-main, dibuat lupa kepada Allah. Ada saragatul ugul. Karena itu manusia tidak layak kecuali dua menghindar daripada manusia wal ingkibat khalas yakni uh, eh, ingkibat itu mungkin apa ya membatasi diri jangan terlalu sibuk ingkibat seperlunya aja kemudian jangan terlalu kumpul sama orang ya Rizal dikatakan dalam hikam al-atiyah udda ikbalahum alaika lailan wa idbarahum naharan jadi kan kamu itu memperhatikan makhluk, kamu itu diperhatikan sama makhluk pada malam hari dan tidak direken sama pada ada dari oleh, makhluk ada di siang hari. Maksudnya apa? Malam hari kamu ibarat diperhatikan sama makhluk. Menjadi orang yang bangun karena itu dibangunkan, karena itu diperhatikan kamu harus pakaian rapi, kamu sholat yang genah, lel yang genah, kamu berpikir yang jernih. Jadikan makhluk itu seakan-akan berhatikan kamu datang kepada kamu pada malam hari resmi untuk lel maksudnya menajar kepada Allah siang hari jadikan makhluk itu seakan-akan sudah meninggalkan kamu oh lagi istirahat semuanya di siang hari inti biasalah penampilan biasa kita kan nggak malam hari kita menjadi guling dan kasur siang hari menjadi budak terhadap makhluk seharusnya kita tidak demikian malam hari kita menjadi budak Allah siang hari ah, kita seada-adanya lah ibarat makhluk ini semuanya sepi sudah ada di siang hari jadi nggak perhatian dengan makhluk ada di siang hari nggak minta diperhatikan lah, tidak minta diperhatikan sama makhluk, tidak minta dilihat sama makhluk, dipuji sama makhluk, anggap sepi sudah semuanya ini. Nah, Allah alam.